Ikhwatal iman, kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus dan sudah berlalu dari kajian ini perkara-perkara yang bisa meracuni hati di antaranya adalah berlebihan di dalam berbicara, berlebihan di dalam memandang, berlebihan dalam makanan, dan yang selanjutnya akan kita bahas adalah fudulul mukhalatah, yaitu berlebihan dalam bergaul. Al-muallif di sini berkata, "Hiya ad-da'ul 'udalul jalibu likulli syarr." Wa kam salabat al-mukhalatatu wal mu'asharatu min ni'matin wa zar'at min adawatin wa kam gharasat fil qalbi min hazazatin tazulul jibalur rasiyat وهي في القلوب لا تزول ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة Al-Muallif beliau berkata, yang dimaksud dengan berlebihan di dalam bergaul adalah mahwa maksudnya adalah ia merupakan penyakit yang sangat parah, merupakan penyakit yang kronis yang bisa mencabut segala atau bisa mendatangkan segala kebaikan, segala kejelekan. Penyakit yang kronis yang bisa membawa segala kejelekan dan berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang tercabut disebabkan karena berlebihan dalam bergaul dan berapa banyak permusuhan yang terjadi dikarenakan berlebihan dalam pergaulan dan juga berapa banyak penyakit yang tertanam di dalam hati yang sangat dalam di mana gunung yang sangat tinggi sangat kuat bisa tercabut oleh penyakit tersebut akan tetapi penyakit yang ada di dalam hati yang berupa fudulul mukhalatah yaitu berlebihan dalam bergaul itu tertancap dan tidak akan tercabut di dalam hati. Dan beliau mengatakan, "Fafi fudulil mukhalata khasaratud dunya wal akhirah." Orang yang berlebihan dalam bergaul, orang yang berlebihan di dalam pergaulan akan mengadakan atau akan menyebabkan kerugian di dunia dan di akhirat. Wa innama yanbaghi lil 'abdi an ya'khudha minal mukhalatah biqadril hajah. Dan hendaklah bagi seorang hamba agar dia mengambil bagian dari bergaul tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Wa yaj'alun nas fiha arba'ata aksamin mata khalata ahadul aksami bil akhar atau mata khalata ahadul aksami bil akhar walam yumayyiz bainaha dakhala alaihi syarr dan manusia di sini terbagi ke dalam empat bagian. Kapan ia bergaul atau kepada empat bagian, salah satu empat bagian tersebut kalau dia tidak bisa membedakan antara empat bagian atau empat macam pergaulan itu, maka akan masuk kepada orang tersebut kejelekan. Artinya di sini mu'alif mengatakan penulis mengatakan bahwa ada beberapa bentuk pergaulan yang harus kita perhatikan yang apabila kita tidak bisa memperhatikan dan tidak bisa membedakan antara pergaulan-pergaulan tersebut maka akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan dan kepada kehancuran sebagaimana yang beliau katakan tadi berapa banyak kalau kita salah bergaul kalau kita berlebihan dalam suatu pergaulan salah dalam bergaul akan menimbulkan tercabutnya nikmat, akan menimbulkan permusuhan dan kerugian yang kita alami dunia dan akhirat. Adapun pergaulan yang pertama, di antara macam pergaulan yang empat kata penulis adalah ahaduhuma man mukhalatatuhu kal la yastaghni anhu fil yaumi wal lailah Adapun pergaulan yang pertama adalah sebuah pergaulan di mana pergaulan tersebut bagi orang yang menggauli yang yang melakukannya seperti makanan, seperti nutrisi, di mana orang tersebut tidak bisa lepas terhadap makanan itu sebagaimana makanan yang kita makan pada malam hari dan siang hari. Fa'idha akhadha hajatahu minhu tarokal khiltoh. Kalau dia sudah mengambil bagiannya atau dia sudah menyelesaikan kebutuhannya, menyelesaikan hajatnya dari makanan tersebut, ya yang, yang disebut di sini adalah mukhalatoh seperti makanan, maka dia tinggalkan pergaulan itu. Ya. Summa idha taja ilaihi khalatahu. Dan apabila dia butuh, maka dia melakukannya lagi. Ya. Sebagaimana kita makan, tidak mungkin kita makan terus. Maka kita akan makan ketika kita butuh. Kita akan minum ketika kita butuh. Namun seseorang tidak akan bisa melepaskan dirinya dari makan siang dan malam. Hakadha ala dawam. Demikianlah hal tersebut berlaku selamanya. Nah pergaulan ini yang macam pertama ini disebut seperti makanan, di mana masing-masing orang tidak akan pernah bisa lepas dari itu, alias dia membutuhkan terhadap makanan itu. Nah, di sini penulis memberikan permisalan bahwa bentuk pergaulan yang pertama adalah bentuknya seperti dimisalkan seperti makanan, di mana tidak ada satu orang pun yang tidak membutuhkannya, tidak ada satu orang pun yang bisa lepas darinya. Selalu seperti itu. Hakadha ala dawam. Demikian selamanya. Nah ini pergaulan yang seperti apa? Atau bergaul dengan siapa hal yang seperti ini? Yang kita tidak bisa lepas pergaulan kita dengan dengan mereka sehingga disebutkan sebagai makanan yang bergizi. Mereka adalah wahum al ulama, wahum al ulama ubillah, wa amrihi wa makaidi aduwih. Mereka adalah para ulama dan di sini beliau penulis mengatakan al-ulama ibil al-ulama ubillah. Yaitu para ulama yang memahami Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memahami amrih perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memahami makayidi aduih. Dan para ulama yang memahami makar-makar musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak satupun dari kita yang tidak membutuhkan terhadap ulama' Kita butuh bergaul dengan mereka. Kita membutuhkan ilmu mereka. Kita membutuhkan taujihat, pengarahan dari mereka. Sehingga kita bisa menyelesaikan perkara kita dunia dan akhirat ketika kita larikan perkara kita ini kepada para ulama. Oleh karena itu penulis di sini beliau mengatakan mukhalatatuhu kal ghidha di mana pergaulannya ini seperti makanan layestang ini anhu fil yaumi wal lailah yang tidak akan pernah lepas terhadap makanan tersebut siang dan malam. Siapa mereka adalah para ulama. Dan di sini beliau berikan muqayyad ulama billah, ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ulama yang mengenal dan memahami perintah Allah dan ulama yang mengenal dan memahami bagaimana makar-makar musuh Allah yaitu syaitan dan teman-temannya. Maka yang dimaksud di sini adalah sebagaimana firman Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang sesungguhnya yang takut kepada Allah di di antara hamba-hamba Allah adalah mereka ulama. Ibnu Katsir beliau mengatakan, "Ai, innama yakhsyahu haqqa khasyatih العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر Ibnu Katsir mengatakan sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut adalah para ulama. Dan beliau memberikan sifat ulama yang bagaimana? Ulama yang al-arifuna nabihi, ulama yang mengenal Allah, yang mengerti tentang Allah. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muadz bin Jabal, "Ya Muadz, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Qala qult qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la alla yu'adziba man la yushriku bihi shay'a. Wahai Mu'ad, apakah engkau, tahu apa hak Allah kepada hamba? Dan apakah engkau tahu apa hak hamba kepada Allah? Maka aku menjawab kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Menunjukkan adab seorang murid kepada gurunya. Dia tidak sok tahu. Dan dia menunjukkan ketawaduan seorang murid di depan gurunya. Apa hak Allah kata Nabi adalah hak Allah kepada hambanya agar mereka menyembah kepada Allah saja. Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Maka yang dimaksud di sini al ulama al arifuna bihi, orang yang kenal ulama yang memahami Allah, yang memahami tauhid, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Kenapa? Karena sesungguhnya Semakin ia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, yang maha kuasa al-alim, yang maha mengetahui, yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, yang disifati dengan nama-nama yang baik, kullama sekapan bertambah tentang ilmu itu dan bertambah sempurna ilmu seseorang tentang masalah tauhid, tentang masalah Allah, maka akan bertambahlah ketakutannya kepada Allah Rabbul Alamin. Maka inilah yang dimaksud dengan ulama yang takut kepada Allah. Bukan orang-orang yang hanya sekedar banyak ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisal ilmu an kasratil hadis, walakinnal ilma an kasratil khasyah." Tidaklah ilmu itu karena banyaknya meriwayatkan hadis saja, akan tetapi ilmu itu karena banyaknya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang pertama kali dicabut adalah al-khasyah. Yaitu rasa takut di dalam dada-dada manusia. Nah, Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulama beliau mengatakan karena yuqalu al-ulama salasah bahwa yang dimaksud ulama ada tiga macam alimun billah alimun bi amrillah wa alimun billah laisa bi alim bi amrillah wa alimun bi amrillah laisa bi alimin billah yang pertama tiga dari tiga macam ulama tersebut orang yang alim orang yang memiliki ilmu tentang Allah dan dia juga memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah tentang hukum-hukum dan yang kedua orang yang alim, orang yang memiliki ilmu tentang Allah. Namun dia tidak alim, tidak memiliki ilmu tentang perintah Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah. Yang mengetahui banyak tentang hukum-hukum. Namun dia tidak memiliki ilmu tentang Allah. Ini tiga macam dari macam ulama' Dan beliau mengatakan Sufyan Ats-Tsauri fal alim billah wa bi amrillah alladhi yahsyallahu ta'ala. Dan orang yang alim, orang yang memiliki ilmu tentang Allah, dan yang memiliki ilmu tentang perintah, tentang hukum-hukum Allah, maka dialah orang yang takut kepada Allah. Sementara, wa ya'lamul hudud wal faraid, dan dia mengetahui tentang hudud wal faraid, dia mengetahui tentang ilmu-ilmu hudud, had, tentang hukum-hukum, Ya, dan dia juga mengetahui tentang faraid, ilmu waris. Itulah termasuk orang yang alim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam yang kedua adalah wal alim billah laisa bi alim bi amrillah alladhi yakhsha wa la ya'lamul hudud wa la ya'lamul faraid. Orang alim yang kedua, bentuk ulama yang kedua, macam ulama yang kedua, orang yang punya ilmu yang kedua adalah orang yang mengetahui dan memahami tentang Allah yakni memahami tentang tauhid di mana para ulama menyebutnya tiga macam mafhum min al ayatil Quran min ayatil Quran adalah tauhid rububiyah dari pemahaman Al-Quran tauhid rububiyah tauhid uluhiyah tauhid asma wa sifat maka orang yang memahami ini namun dia tidak memahami tidak memiliki ilmu yang banyak tentang hukum-hukum Allah maka dia termasuk masih orang yang takut kepada Allah meskipun dia tidak mengetahui tentang ilmu hudud dan ilmu al-faraid. Namun yang ketiga para jamaah waliyadu billah, yang ketiga adalah wal alim bi amrillah laisa bi alim billah alladhi ya'lamul hudud wal faraid wala yahsyallaha azza wa jal. Di mana orang yang mengetahui dan memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah, tentang hukum-hukum Allah, seperti ilmu faraid, ilmu hudud, dan lain sebagainya. Namun dia tidak memahami ilmu tauhid, maka dia tidak termasuk orang yang takut kepada Allah Azza wa Jal. billah. Oleh karena itu, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mempelajari tauhid mereka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Memang ini mukhatabnya lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan mufrad fa'lam. Ketahuilah oleh engkau wahai Muhammad. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Namun yang dimaksud adalah kita semua karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah. Kata Ibnu Katsir, "Ai liwahiduni," agar mereka mentauhidkan aku, mengesahkan aku, agar beribadah hanya kepada Allah. Dan itu tidak tidak mungkin kita mencapainya kecuali kita harus mempelajari ilmu tentang tauhid. tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Maka ikhwan fiddin, Pendengar Radio Raja, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua. Maka pergaulan terhadap ulama yang seperti ini, itu seperti makanan yang kita makan setiap hari, di mana tubuh kita ini tidak mungkin bisa melepaskan diri dari nutrisi makanan tersebut karena sangat membutuhkan. Coba kalau seseorang itu terlambat dari makanannya, atau dia kurang dari nutrisinya, apa yang akan dia rasakan? Maka dia akan merasakan sakit, Aku dia akan mengalami sakit. Maka ulama seperti inilah yang wajib kita datangi dan kita tidak mungkin melepaskan diri dari mereka, yaitu ulama yang mengerti Allah, ulama yang memahami Allah, dan ulama mereka yang memahami amrihi yaitu perintah-perintah Allah dan serta memahami bagaimana makar syaitan, bagaimana upaya-upaya iblis, musuh Allah yang senantiasa menjerumuskan manusia ke dalam jurang kebinasaan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Dan ulama-ulama yang mengerti yaitu al-ulama bi amradil qulub wa adwiyatiha yaitu ulama-ulama yang mengerti tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya. An-nasihuna lillah wa li kitabihi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa li khalqihi fa hadha ad-darbu fi mukhalatatihim ar-ribhu kullar ribh. Maka ulama-ulama mereka yang memahami tentang penyakit-penyakit hati yang bersarang di darah manusia serta memahami obat apa yang harus dipakai tidak sebagaimana yang pernah kami sampaikan. Orang-orang datang ketika mengalami kegelisahan hati. Ketika mengalami kekundahan hati. Mereka datang kepada orang-orang yang mereka dianggap, mereka anggap memiliki pengetahuan dalam masalah itu. Kemudian mereka memberikan solusi agar mendengarkan musik misalnya, agar banyak-banyak tertawa misalnya, agar pergi ke suatu tempat untuk menghilangkan penyakit-penyakit hatinya di antara kegundahan dan kesedihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Lau ta'lamuna ma la a'lam." Lau ta'lamuna ma la a'lam, la dhahiktum la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati ma harramallahu 'alaiha." Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa sahahu Al Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan obat bagi hamba-hambanya dari umatku yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah." Kalau Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda agar kita lebih banyak menangis kepada Allah. Jangan berbanyak tertawa bagaimana itu bisa mengobati hati orang yang sedang mengalami penyakit dalam hatinya. Bagaimana orang bisa pergi kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk menghilangkan penyakit itu? Tidak mungkin. Maka ulama-ulama yang memahami ini seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Rajab Al-Hambali, di mana mereka adalah ulama-ulama Rabbaniun, mereka yang mengenal Allah, memahami hukum-hukum Allah, dan juga memahami makar-makar syaitan, di mana syaitan senantiasa menggoda anak Adam. Mereka adalah an-nasihuna lillah. Orang-orang yang memberikan nasihat untuk Allah. Memberi nasihat untuk kitabnya. Memberi nasihat untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga memberi nasihat untuk makhluk-makhluk Allah yaitu untuk hamba-hamba Allah maka fahadat darbu permisalan ulama seperti ini dalam pergauli mereka bergaul kepada mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ulama yang berikan nasihat untuk Allah itu maksudnya apa sebagaimana Nabi SAW bersabda dinun nasihah Sampai beliau mengatakan tiga kali, Kulna ya Rasulullah liman. Kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa ya Allah, ya Rasulullah? Qala lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali aimatil muslimin wa ammatihim rawahu muslim antamim tamim ad-dari radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa agama itu adalah nasihat. Sampai tiga kali beliau mengatakan kemudian para sahabat bertanya untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Mereka lah ulama-ulama yang memberikan nasihat untuk Allah untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Apa maksudnya an-nasihuna Para ulama yang memberikan nasihat untuk Allah adalah nasihat untuk Allah sebagaimana disebutkan oleh uh, Abu Amr ibn Salah, Abu Amr ibn Salah, seorang ulama yang pertama kali menulis tentang kitab Ulumul Hadis, beliau mengatakan yang dinukil Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa nasihat untuk Allah adalah mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah, memberikan sifat-sifat kepada Allah sebagaimana Allah telah menetapkan sifat-sifat kepadanya dan juga memberikan nama sebagaimana Allah tetapkan padanya. Mengerjakan semua yang diperintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Maka itulah makna nasihat untuk Allah. Dan kita lihat bagaimana al-ulama ar-rabbaniyun, ulama ar-rabbani, alim rabbani, maksudnya adalah ulama yang memiliki ilmu, mengamalkan ilmunya, dan mendakwahkan ilmunya. Maka mereka senantiasa memberikan nasihat lillah untuk Allah, yaitu mengajak agar umat ini tanpa kecuali sifat siapapun dia agar mereka beribadah menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Mengajak kepada mereka agar mereka beribadah dengan ikhlas dan meninggalkan riak, Mengajak mereka agar taat kepada Allah dan jangan sampai berbuat maksiat. Itu maknanya nasihat untuk Allah. Adapun nasihat untuk kitabullah adalah kita membenarkannya. Kemudian kita membacanya, menghafalnya, mengamalkannya. Maka ini makna dari kitabullah, nasihat untuk kitabullah. Ya, karena orang yang membaca Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal بأشر bi لا amsalha la aqulu alif la mim harfun walakin alif walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah dari Al-Qur'an, maka baginya pahala kebaikan dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka nasihat untuk kitabnya adalah kita membenarkan apa yang ada di dalamnya, kemudian kita membacanya, kita menghafalnya, dan kita mengamalkan. Sebagaimana Ibn Mas'ud mengatakan yang dinukul Ibnu Katsir dalam mukaddimahnya, maka narrojulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizun hatta ya'rifa ma'anihin wal amala bihin. Tidaklah salah seorang di antara kami apabila mempelajari 10 ayat mereka tidak lebih daripada itu sampai memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya. Maka ulama-ulama yang seperti itu yang mengajak manusia agar berpegang teguh kepada kitabullah mempelajari kitabullah, kemudian mengamali kitab, mengamalkan kitabullah. Ulama-ulama seperti itulah yang kita tidak bisa lepas darinya. Sehingga dimisalkan seperti al-ghidha, yaitu seperti makanan. Di mana tidak satu orang pun yang bisa melepaskan dirinya dari makanan karena tubuhnya membutuhkan nutrisi. Karena tubuhnya membutuhkan gizi. Demikian juga dengan para ulama. Kita sangat membutuhkan mereka. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Ya. Mereka tidak mewarisi dirham. Lam yarisu dinaran wala dirhama wala dirhama. Mereka tidak mewarisi uang, tidak mewarisi dinar dan dirham. Wa innama yarisul ilma Waman faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Akan tapi mereka mewarisi ilmu dan barang siapa yang telah mengambil warisan tersebut yaitu ilmu, maka dia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Sebagaimana dikatakan di sini, Fahadad darbu fi mukhalatatihim arribuhu kullar ribah. Maka jenis bentuk pergaulan ini yaitu mempergauli ulama bergaul dengan mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak karena kita bisa mengambil warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ilmu. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, banyak di antara orang alim, mereka mengatakan di antaranya Asyik Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala beliau pernah mengisahkan suatu saat di mahadrahnya sungguh sebuah penyesalan kenapa ketika di masa hidup para ulama kita tidak terlalu banyak bergaul dengan mereka sehingga ketika mereka sudah meninggal banyak persoalan-persoalan yang belum terjawab dan belum bisa diungkap yang seharusnya bisa diungkap dan dijawab ketika mereka ada maka benarlah apa yang katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ilmin bi ilmin fadallu wa adallu rawahu al-Bukhari wa Muslim Nabi SAW bersabda sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hamba dengan sebenarnya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama Sampai ketika tidak ada orang alim, maka manusia menjadikan orang-orang tokoh-tokoh yang bodoh, yang tidak berilmu sebagai pemimpin ya untuk dijadikan sumber dari berbagai macam persoalan datang kepadanya minta fatwa. Ya, semua serba boleh. Yang sunnah dijadikan beda, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram. Maka apa kata beliau? Ditanya mereka, kemudian mereka berfatwa. Menjawab tanpa ilmu. Fadullu wa adullu. Mereka sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, ikhwan. Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini bagaimana pentingnya kedudukan ulama. Bagaimana pentingnya kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah memiliki ilmu tentang perintah Allah, tentang hukum-hukum Allah. Dan mereka juga memahami bagaimana makar-makar musuh Allah, syaitan, la'natullah alaih. Tidak bisa seorang lepas darinya. Bagaimana dia bisa memahami tentang najis? Kalau dia tidak memahami ilmunya. Sehingga dia sholat dengan membawa najis. Atau sholat tanpa wudhu Jangan mengatakan mereka hanya ulama-ulama tentang haid. Demikian kotornya orang yang mengatakan mereka hanya memahami tentang nifas. Mengatakan ulama-ulama haid, ulama-ulama nifas. Ini berarti telah memperolok-olok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengancam orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat Allah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Laqad kafartum. La ta'tadiru. Laqad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, pada Rasulnya dan ayat-ayat Allah kalian memperolok-olok? maka tidak ada alasan bagi kalian. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Maka dijadikan oleh Al-Allamah Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Al-istihza yaitu memperolok-olok ayat-ayat Allah, memperolok sunnah-sunnah Nabi, seperti mengatakan ulama nifas, ini namanya memperolok sunnah Nabi. Meskipun dia tujuan kepada para ulama, mengecilkan kedudukan ulama, namun pada hakikatnya ini memperolok-olok sunnah. Tidak ada sunnah yang remeh. Semua sunnah adalah mulia. Wa ma yantiqu anil hawa in, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari lisan Nabi kecuali dari wahyu semata. Utitul Quran. Ala inni utitul Quran. Wa mitlahu ma'hu. Ingat. Diberi aku Al-Quran dan yang semisalnya itu as-sunnah. Bagaimana orang memojokkan ulama dengan mengatakan ulama nifas, ulama haid dan seterusnya. Kata-kata yang tidak senonoh untuk mereka, maka ini merupakan secara nggak langsung atau secara langsung telah menghina kepada sunnah itu sendiri. Maka ikhwan fiddin rahmani wa rahimakumullah. Para ulama yang masih berada bersama kita, maka kita tidak akan bisa melepaskan diri. Kita akan butuh kepada mereka. Dan ini merupakan pergaulan yang sangat baik di mana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama masalu al jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafihil kir. Wa amma fahamilul mis imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a Wa imma rihan Wa nafhul kir imma an yuhiku thiabaka wa imma an tajid rihan khabithatan rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari. Sesungguhnya permisalan orang-orang atau teman-teman yang baik dengan teman yang tidak baik, teman yang buruk seperti orang yang membawa minyak wangi, minyak misik dan orang yang pandai besi. Adapun orang yang membawa minyak misik, minyak wangi, entah engkau mendapatkan hadiah darinya atau engkau mendapatkan atau bisa membeli darinya atau kalau tidak engkau mendapatkan harum dari minyak wangi itu. Adapun engkau kalau duduk dengan orang-orang yang jelek maka entah itu membakar bajumu atau kamu mendapatkan bau yang tidak enak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mana teman yang lebih baik dibandingkan dengan berteman bersama para ulama. Bersama mereka, duduk di majelis mereka untuk menimba ilmu dari mereka. Ulama-ulama ahlus sunnah, al-ulama, ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang memahami Allah, mereka yang mengajak kepada tauhid, dan mereka yang mengajak kepada sunnah. Oleh karena itu ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, jangan sekali lagi sekali-kali kita meremehkan mereka dengan mengatakan ulama nifas, ulama haid karena bagi mereka dikatakan mereka tidak mengerti wakil, tidak mengerti realitas yang ada sehingga mereka hanya membahas masalah haid, masalah nifas, maka ini merupakan tuduhan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka akan aku umumkan perang kepadanya. Maka ketahuilah bentuk pergaulan pertama dan ini pergaulan yang baik. Dan ini pergaulan yang mulia yang tidak bisa lepas manusia darinya seperti ia tidak bisa lepas dari makanan yaitu bergaul dengan para ulama, duduk di majelis-majelis mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, kalau nggak bisa langsung mendengarkan kaset mereka, kalau nggak bisa langsung membaca buku-buku mereka, membaca kitab-kitab mereka. Maka di sini ikhwan fiddin rahmani warahmatullah, ya, orang-orang yang melanjutkan perjuangan mereka dari doa-doa yang menyeru kepada Allah, doa-doa yang menyeru kepada tauhid, menyeru kepada hukum Allah dan menjauhi makar-makar syaitan, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari mereka dan kita bersyukur kepada mereka, bersyukur kepada Allah, summa berterima kasih kepada mereka. Karena Allah Nabi bersabda, la yashkurullah man la nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya. Dan ulama-ulama itu adalah ulama ahlu sunnah. Sehingga kita mengambil ilmu dari mereka. Jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Rawahu Ibnu Abdul Bar wa Tabrani dari Abi Umayyah. Hadisnya sahih. Di antara tanda tanda kiamat adalah diambilnya ilmu itu dari al-asagir di mana makna al-asagir di sini adalah ahlul bidah yaitu ahlul bidah. Ya. Ahlul bidah. Ibn Mas'ud mengatakan radhiyallahu taala anhu la yazalun nas bi khairin ma atahumul ilmu min qabli ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا رواه ابن المبارك asar sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Senantiasa manusia berada kebaikan selama ilmu datang kepadanya dari sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari akabirihim yaitu dari ahlu sunnah. Apabila datang kepada mereka ilmu dari sisi ahlul bid'ah, maka itulah letak kehancuran mereka. Itulah saat kebinasaan mereka. Oleh karena itu Ibnu Umar beliau juga mengatakan dinuka dinuka fa inna ma huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud khud 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladzina malu. Agamamu agamamu. Karena itulah daging da, da, darah dan dagingmu. Di sini kita suruh berhati-hati. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil. Ambillah dari orang-orang yang istiqomah. Istiqomah di atas tauhid. Istiqomah di atas manhaj salaf. Istiqomah di atas manhaj para sahabat. Manhaj para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ulama ahlus sunnah dari zaman ke zaman. Ya. Dari imam yang empat. Abu Hanifa. Al-Imam Malik. Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad rahimahumullahu taala Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Mereka adalah ahlu hadis, ahlu sunnah. Maka kita mengambil ilmu dari mereka dan kita tetap tegak di atas manhaj mereka dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak dan semuanya dari perkara-perkara agama ini. Sebagaimana ini kata oleh Muhammad bin Sirin Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinaka. Rawahu Muslim bahwa ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, duduk bersama mereka adalah duduk yang baik atau pergaulan yang baik yaitu duduk di majelis ilmu bersama mereka, bersama doa-doa yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada jalan Allah, tidak kepada dirinya, tidak untuk menjadi anak buahnya, akan tetapi untuk menjadi hamba-hamba Allah yang hanya menyembah kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah. Inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah. Ala basirah di atas ilmu. Dan juga orang-orang yang bersamaku. Tidak mengajak kepada golonganku. Tidak mengajak kepada aku untuk menjadi anak buahku. Untuk menjadi pembantuku dan seterusnya. Akan tetapi membebaskan seorang dari perbudakan satu dengan yang lainnya agar mereka menjadi orang yang bebas dan merdeka menjadi hamba Allah menjadi abdullah menjadi ibadullah oleh karena itu Nabi Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah inilah jalanku. Inilah dakwahku mengajak agar orang bertauhid kepada Allah mengajak agar orang itu menjadi hamba Allah, bukan menjadi pengikut kita, bukan menjadi pembantu kita, bukan menjadi tentara kita, akan tetapi menjadi hamba-hamba Allah sehingga benar dalam bertauhid, benar dalam beribadah. Semua yang ia lakukan ditujukan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah yaitu di atas ilmu. Maka kita bisa membedakan ikhwan fiddin bisa membedakan, wahai pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, orang-orang yang mengajak ke jalan Allah atau mengajak kepada dirinya atau pada kelompoknya. Orang-orang yang mengajak kepada Allah di atas ilmu atau di atas hawa nafsu. Maka di sini kalau kita bisa memperhatikan, ini akan menjadi obat bagi kita. Dan kalau tidak, akan menjadi racun bagi kita yang bisa meracuni darah dan daging kita sebagaimana asar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dinuka dinuka fa innama huwa lahmuka wa damuk fanzur amman ta'khud khud 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khud 'anil ladzina malu Beliau mengatakan agamamu agamamu perhatikan karena itu adalah darah dagingmu kalau kita salah memasukkan makanan ya, seperti dikatakan tadi bahwa mukhalatah dengan para ulama Bergaul dengan para ulama itu seperti al-ghidha, seperti makanan, seperti nutrisi. Ya demikian kalau salah milih makanan menjadi racun, racun dianggap makanan, dianggap nutrisi. Maka di sini Ibu Umar mengatakan dinuka dinuka fa inna ma walahmu kawadamuk. Ya. Agamamu, agamamu, hati-hati. Karena itu merupakan darah dagingmu. Fanzur amman ta'khud khud anil ladhi nastaqamu wala takut 'anil malu. Ambil dari orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang lurus di dalam akidah, orang-orang yang lurus di atas manhaj yang benar, manhaj yang difahami oleh salafus saleh, manhaj as-salafus saleh yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam apa saja. Sebagaimana kata-kata manhaj dikatakan oleh Syekh Muhammad eh, Syekh Saleh Fauzan Al Fauzan adalah agama itu sendiri. Manhaj adalah akidah, ibadah, ya, muamalah, akhlak, suluk, semuanya itu adalah manhaj. Oleh karena itu, bergaul dengan ulama yang mengajak kepada hal tersebut adalah seperti makanan yang bernutrisi, makanan yang bergizi, yang tidak satu orang pun lepas darinya siang dan malam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk bentuk yang kedua, ketiga dan keempat dari uh, al-mukhalatah macam-macam pergaulan, mana yang harus kita bergaul dan mana yang harus kita hindari, maka insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita buka dengan sesen tanya jawab nah. ya kami serahkan kepada al-ah Al-Fadil Fawaz nah. Hafizahullah nah. Ta'ala Taib demikian ikhwatal Islam Para pendengar Radio Roja Dimanapun Anda berada Sesi materi dari pembahasan Kitab Tazkiyatun Nufus Ikhwatal Islam para pendengar Radio Roja Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab Bagi Anda kami persilakan di line telepon 6543. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak dari mana dengan siapa? dari Abu Rijal hmm. di Cakung. Iya, silakan Bapak. Hmm. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, Silakan. Ini Ustaz, masalah pergaulan Ustaz. Ya. Jadi begini, <clears throat> zaman-zaman sekarang ini kan masalah kedustaan, masalah bercanda dengan hal-hal yang menyimpang dari adab-adab Islam itu kan sudah menjadi iya. kebiasaan. Ya. Jadi <clears throat> keterkaitan dengan pergaulan itu di saat teman-teman kita itu bercanda dengan kedustaan, dengan hal-hal yang lain yang menyimpang, dia mereka ketawa-ketawa gitu Ustaz. Iya. Hmm. Jadi saya itu kalau mereka ketawa, uh, mereka ketawa itu ya intinya mengajak saya juga ikut mentertawakan. Jadi di hmm. hati saya itu nggak serak gitu Ustaz. Jadi hmm. saya nggak dalam hal begituan saya nggak mau ketawa Ustaz. Hmm. Tapi di sisi itulah saya di dikucilkan gitu yeah. artinya ya itu Zat. jadi masalah begini gimana apa saya berdosa seandainya saya tidak ikut menggembira apa membuat gembira mereka gitu Zat. Yeah. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Uh, baiklah Bapak, ada sebuah hadis yang Nabi SAW bersabda, "Wailul lilladhi yuhadditsu bil hadis liyudhika bihil qaum fayakzib wailullahu wailullahu rawahu tirmidhi. Sungguh celaka bagi orang ya yang berbicara dengan pembicaraan dusta, yang berbicara dengan suatu pembicaraan di mana dengan pembicaraan itu tujuannya untuk mempertawakan orang lain supaya orang tertawa. Lalu dia berdusta. Wailullahu wailullahu maka celakalah dia, maka celakalah dia. Nah, oleh karena itu kalau memang terjadi kedustaan-kedustaan di situ, ya, maka lebih baik ya pertama adalah kita menghindarkan diri dari itu kalau memang karena kita juga masih berinteraksi dengan mereka supaya tidak terlalu menyebabkan permusuhan, maka carilah cara yang tepat untuk meninggalkan itu. Tapi kalau memang tidak bisa kecuali harus meninggalkan, yang kalau dan kalau tidak kita terjerumus, maka lebih baik kita meninggalkannya. Demikian, Pak. Maka tidak nah, berdosa hmm, tentu hmm, saja, hmm. ya. Kita angkat kembali di belakang Bapak Abu Rizal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana, Pak? Dengan Abu Tias dari Cibure. Hmm, silakan, Bapak. Nah, ah, begini, Ustaz. Uh, jujur saja saya uh, mudah-mudahan tadi tidak salah paham saya. Hmm. Uh, saya sudah uh, bukan tidak jatuh tidak percaya ya, sudah benci tidak, jatuh tidak percaya tidak kepada sebut saja ulama-ulama yang yang uh, ahli bid'ah sebut saja gitu kan. Nah, hmm. Nah, bagaimana dengan dengan dengan sikap saya begitu? Saya hmm. uh, sudah uh, terpaut hati kepada hmm. ulama-ulama salaf gitu kan sehingga kepada ulama-ulama yang yang mereka nyata-nyata bid'ah itu saya kalau jatuh benci tidak gitu ya. Hmm. Tetapi rasanya sudah sudah uh, saya ber, berimam juga saya bermak bermak maaf bermakmum sholat saja sudah ya. sudah tidak mau. Nah bagaimana sikap saya itu? Oh, Ya. Terima, kasih. terima kasih Pak Nam. Silakan Ustaz Ya. Orang yang menjalankan perbuatan salah apapun bentuknya kadang-kadang kita ketahui <clears throat> latar belakangnya berbeda. Ya, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Maka di sini kalau memang yang sudah tahu, ya, mudah-mudahan mereka bisa bertobat kepada Allah. Dan belum tahu, mudah-mudahan Allah memberikan pengetahuan kepada mereka. Bagaimana sikap kita, ya, tadi sampai meninggalkan sholat berjamaah dengan mereka, ya maka selama bid'ahnya itu tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka kita tetap sholat berjamaah dengan mereka. Sebab bid'ah juga berbeda ya dalam masalah ada bid'ah dalam masalah akidah, ada bid'ah dalam masalah ibadah ya. Hmm. Dan dan itu bertingkat-tingkat juga dalam masalah ibadah tidak satu jenis ya sehingga jangan salah paham tidak satu jenis ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam ya seperti bid'ahnya Jahmiyah mengatakan hmm. Eh, apa namanya Allah tidak punya sifat yaitu bid'ahnya Jahmiyah namun bid'ah yang jika sampai mengeluarkan dari Islam, ya kita tetap sholat berjamaah, jangan sampai meninggalkannya. Namun kita tetap berhati-hati ya. Ya memang disebutkan ya, jangan duduk bersama mereka. Ya bahkan ya kata ya, Ibnu Jauza ini pedas sekali ya, mm -hmm. bahwa adulian, ya an yajironi kirdun wa khanazir khairun min an hijrani ahlul ahwa. <laughs> Ini memang pedas sekali iya, ya. Iya. Namun kalau kita sampaikan secara letterlock ya menjadi berantem di iya. masyarakat ya. Menjadi bahan ah, ah. permusuhan. Ya, permusuhan. Nah, harus kita ketahui hmm. keadaannya sekarang hmm. ini. Yaitu lebih baik aku ya bertetangga <laughs> dengan apa? Kirdun yaitu dengan kera dengan babi lebih baik udah bertengkar dengan alul alul ahwa. Ini artinya apa? Betapa ini kibar tabiin yang mengatakan ya, kibar hmm. tabiin ya. Saya bagi yang tidak ini ada ada referensinya yang bisa kita sampaikan. Namun kalau disampaikan begitu saja tanpa adanya penjelasan maka hmm. jadi hmm. jadi berantem di masyarakat. Artinya apa? Artinya di sini orang yang berbuat salah jangan langsung serta merta memang kita tidak boleh mengatakan dengan hukum yang sama. Hmm. Itu yang paling penting. Paling tidak harus bagaimana upaya kita menyelamatkan diri tidak terjumus kesalahan. Itu yang paling penting bagi orang awam sebelum hmm. memberikan hukum-hukum tertentu. Hmm. Demikian. Nah, terima kasih. Demikian uh, eh, Allah Abu Tias ya, semoga bermanfaat. Kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dari mana Pak? Dari Pak Bagus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, saya bersama dengan Bapak tadi nih. Iya Pak, iya. iya. Paling <laughs> paling apa ya Pak Ustaz ya paling benci benar dengan ahlul bidah itu karena dia sikap mereka itu hmm. kalau katanya ke kejumeke itu dia paling benar gitu Pak Ustaz. Hmm. Nah sikap kita gimana Kadang-kadang misalnya kita misalnya seperti contoh apa namanya kita sholat menggerak-gerakan jari. Apa itu kata gerakan jari? Waktu oh, orang tiga kali aja udah batal katanya bergerak. Hmm. <laughs> Kayaknya iya. apa tuh ngengkel banget gitu, Pak Ustaz. Terus sikap kita gimana? Karena gini Pak Ustaz apa? Tapi dia itu baca Qurannya bagus ya. Gitu, <laughs> itu iya, iya, iya, Ya, tadinya saya jadi yeah. saya berusaha gimana nih ya artinya ilmu saya kalah <laughs> gitu dengan hmm, dia itu gitu dalam iya, iya. dalam hal Al-Qur'annya gitu Pak Ustaz. Hmm, iya, iya, iya. iya, itu itu yang saya tanyakan. Hmm. Berdosa kita Pak Ustaz membenci hmm. orang seperti itu Pak Ustaz? Iya, iya, iya. Itu aja. Iya. Syukur Pak Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak pertanyaan nanti masalah sikap hmm, ya. Hmm. hmm. Ini perlu harus kita uh, luruskan begini ya. Hmm. Uh, apa namanya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, <clears throat> "Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula janganlah kamu bersikap jangan kamu berbicara tanpa ilmu karena penglihatan pendengaran dan hati semua akan diminta tanggung jawab termasuk kita salah dalam mensikapi yeah. Iya. sebagaimana Nabi bersabda man ra'a munkaron fal yughayyirhu bi yadihi fa'in lam yastati' fa bilisani fa'in lam yastati' fa biqalbi dzalika adaful iman. Hmm. Kalau kalian melihat kemungkaran rubahlah dengan tanganmu, kalau nggak bisa dengan lisanmu. Kalau bisa dengan hatimu dan itu selemah-lemahnya iman. Hmm. Nah, di sini apa maksudnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih al mungkaron jelas-jelas suatu kemungkaran. Jadi bukan ada khilaf di antara para ulama. Tidak ada khilaf. Jelas-jelas suatu kemungkaran. Nah, kalau sudah apa namanya belum jelas bagi kita apakah itu kemungkaran atau tidak maka kita jangan langsung kita bersikap ya kita bertanya dulu mencari cari tahu dulu ini kaidah penting ya kalau kita menge, apa orang lain berbeda dengan kita maka kita ya, kalau belum tahu, maka kita harus cari tahu dulu manfaatnya apa. Kita insya Allah dapat pengetahuan. Hmm. Kalau pas kebetulan dia itu punya dalil, ya ada kebenarannya, maka kita mendapatkan informasi baru, dapat ilmu baru. Hmm. Dan kalau memang benar salah, kita tahu bahwa itu salah. Tinggal bagaimana kita cara uh, memberikan memberitahu pada mereka salah. Hmm. Ya, namun kalau mereka mereka melihat kita uh, memperolok-olok, ya itu pun juga saya katakan berbeda-beda apa latar belakangnya tidak mungkin mungkin orang itu tidak faham kalau itu sunnah ya kalau memang mereka sudah faham ya saya katakan sebagaimana Allah berfirman abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru laqad kafartum ba'da imanikum apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah dan rasulnya kalian mau memperolok-olok ya seperti misal menggerak-gerakkan jari apalagi dikaitkan dengan tiga kali aja batal hmm. kalau itu banyak jawabannya yeah. seperti orang yang sedang sholat kemudian ada ular kita hmm. boleh lari sambil mentung-mentung ular sangat ah, mentung mukul-mukul ular <laughs> yeah. ya sambil mukul dalam keadaan lari dan kita lanjutkan sholat kita kemudian yang kedua ada seorang sahabat ketika beliau terlambat dalam sholat ya kemudian beliau tergesa-gesa lalu takbir dan ruku di luar sof lalu hmm. beliau berjalan dalam keadaan ruku hmm. menuju sof dan Nabi tidak menyalahkan itu. Ya, setelah selesai salam ditanya oleh Nabi SAW masalah gerakan ini banyak jalan dari jauh dari pintu sampai menuju sof sholat berapa gerakan lebih dari tiga kali ya kemudian Nabi bertanya siapa itu yang melakukannya ya kemudian sahabat tersebut menjawab saya ya belum beliau mengatakan zadakallahu hirsan wa la ta'ud Ya, eh, semoga Allah menambah semangat bagimu jangan ulangi. Maksudnya jangan ulangi di sini para ulama berbeda pendapat ya. Namun yang yang kuat adalah mengatakan jangan ulangi ketergesaan ya. Jalanlah dengan sakinah wal wakor dengan tenang demikian. Nah, kalau gerakan-gerakan yang banyak itu ada apa namanya nas, ada dalilnya yang menunjukkannya seperti menggerakkan jari, jalan seperti tadi itu sambil berlari mukul ular, bulan salat maka itu ada dalil semua. Namun kalau gerakan yang tidak ada artinya, misalkan garuk-garuk yang nggak perlu, mengenai baju yang nggak perlu, nah ini baru itu dikatakan bisa membatalkan sholat. Demikian ya harus hmm. bedakan ya. Ngapain kita gerakan jari kalau nggak ada perlunya? Iya. Kan hmm. begitu. Demikian. Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat saja. Ya. Uh, eh, ini ada yeah. kaitannya juga dengan uh, dua pertanyaan yang datang dari dua bapak tadi yeah. Iya. uh, mengenai uh, dari sebentar dari pendengar kita di Bekasi. Ustadz, e, bagaimanakah atau apakah yang dimaksud dengan ahlu bid'ah itu sendiri? Karena ya. e, ada sebagian dari saudara-saudara kita yang begitu ekstrim di dalam e, memahami ini sehingga iya. belum datang atau belum dilaksanakan e, hujah atau penegakan hujah pada orang yang melakukan bid'ah ya. langsung serta merta dia menyebutkan sebagai ahli bid'ah ya. sehingga semakin jauhlah uh, hubungan di antara kedua kedua, kedua belah pihak dan uh, juga lebih uh, menjauhkan orang yang melaksanakan bidah itu dari sunnah. Iya, iya. Hmm. iya. Ini pertanyaan yang sangat hmm. mendasar yeah, sekali yeah, ya. Yeah, so. Definisi tentang masalah ahlul bidah. Hmm. Kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dan ini disetujui oleh uh, Syekh Rabi bin Hadi ya, orang yang setiap orang yang melakukan bid'ah maka dia adalah dikatakan mubtadi hmm. ya dan ini pernah kami tanyakan kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hmm. dia mengatakan demikian seperti itu hmm. namun Allah ada ada sebuah kitab ya Dawabit Takfiril Muayyan yang ditulis Profesor Dr. Abdul Abdullah Al-Jibrin Syekh Abdullah Al-Jibrin ya itu mengatakan di situ bahwa dawabit atau batasan-batasan di dalam <clears throat> mengkafirkan dan di dalam membid'ahkan itu sama ya batasan-batasannya yaitu harus adanya tawafur surut wantifa al-mawani ya tawafur surut terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang ya seperti syarat-syarat bahwa jelas itu perbuatan kufur jelas itu perbuatan bid'ah ya kemudian eh, apa namanya harus iqamatul hujjah ya faham hujjah ya kemudian tidak ada penghalang karena dia bodoh ya kalau ada penghalang meskipun dia berbuat ah karena dia bodoh nggak ngerti tidak dikatakan seperti itu ini pendapat yang yang yang mengatakan seperti itu dalam kitab Dawabit Takfir Muayyan. Di situ tidak dibedakan antara uh, batasan dalam batasan-batasan dalam mengkafirkan maupun dalam membid'ahkan. Allahu a'lam bissawab. Namun yang hati-hati ya, kita adalah jangan sampai tergesa-gesa dalam hmm. memberikan hukum. Kembalikan kepada para ulama karena itu memang hak para ulama. Kembali kepada alim, kepada orang yang memahami itu. Demikian. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari uh, Pak Jaya di Cikunir dan Pak Yunus di Jakarta ini yang hampir sama. Uh, pertanyaannya, Ustadz bagaimanakah uh, sikap kita di dalam menghadapi adanya perselisihan uh, beberapa ulama di dalam satu uh, pendapat? Iya. Hmm, demikian. Iya. iya. Juga mendasar sekali ya. Hmm, iya. Ketahuilah bahwa ulama ahlus sunnah ya, dari ulama yang empat, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Muhammad, Ketahuilah Imam Muhammad, muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Mereka tidak ada perselisihan sedikit pun dalam masalah akidah. Mereka sama akidahnya, ya. Tidak ada perselisihan, ya. Kalau ada sedikit itu pun juga para ulama sudah e, mencoba untuk memberikan e, apa namanya jalannya ya. Tidak ada Imam Bukhari Imam Muslim akidahnya lah sama. Sampai ada sebuah kitab yang menuliskan tentang akidah empat orang imam itu lah sama ya. Adapun masalah e, perbedaan dalam masalah fikih itu <clears throat> biasa terjadi karena apa? Karena mereka adalah ulama mujtahid Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza hakama al-hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajrun wa idza jtahada tsumma akhta'a falahu ajrun." Rawahul Bukhari. Apabila seorang ulama mujtahid itu berjitihad, kemudian dia benar dapat dua. Kalau dia berjitihad salah, maka dia dapat dapat satu. Nah, bagaimana bagi kita sikap kita? Maka kitab orang seorang e, awam ya Ibnu Qudamah mengatakan orang awam ini ya adalah boleh bagi seorang awam itu untuk taklid kepada mujtahid yang dia kehendaki. Namun tidak taklidul akma, tidak taklid buta. Kita tidak ingin dikatakan selalu awam dalam satu tingkatan. Kita naik dan naik dengan kita mencari ilmu. Maka bagaimana sikap kita kalau memang sudah ada yang yang jelas dalilnya, yang sahih dalilnya, jelas pemahamannya, maka kita mengambil yang itu. Karena masing-masing ulama sebagaimana disebut oleh Syaikhul Islam ya dalam kitabnya Raf'ul Malam Anil Aimatil A'lam tidak satu pun mereka itu sengaja menyelisihi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dan mereka masing-masing mengatakan di antara Imam Syafi'i idza sahih hadis fahuwa madhabi kalau ada hadis yang sahih itu madhab saya ya Imam Malik mengatakan ya kullu ahadin yu'khad wa yurad illa sahibu hadzal qabr masing-masing orang bisa diambil dan dibuang perkataannya kecuali pemilik kuburan ini maka kita sesuai dengan kemampuan kita untuk mengambil mana yang menurut kita itu rojeh tentu saja dengan tuntunan para uh, dai ya para ustadz yang memiliki kapasitas untuk itu Allahu a'lam Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak, dari mana? Andri di Cimanggis. Pak. Silakan Pak Andri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menanyakan masalah kerjaan ini Pak Ustaz. Jadi iya, Pak. Uh, di kantor kami itu kan ada Isra terus iya. Maulid Nabi dan sebagainya yang mhm. model-model seperti itu. Terus itu kita absen. Iya. Jadi kita absen. Iya. Pak. Kalau seandainya orangnya itu tidak ada, itu kita tindak jadi kita tindak misal kita suruh gulung atau suruh bikin surat peringatan dan lain sebagainya seperti itu intinya penindakan gitu. hmm. nah itu bingung kita hmm. kita bagaimana kita gitu hmm. jadi serba serba susah itu kalau kita kita itu kebijakan dari perusahaan pak ya untuk dari, untuk ya, bisa mengikuti gitu ya Iya itu dari kan uh, hmm. dari kita dari provosnya, jadi kan hmm. uh, di situ semuanya anggota hmm. dari kesatuan apapun harus hmm. ikut. Hmm. Terus iya, kita absen satu oh, persatu, oh, kesatuan, ya. ada orangnya hmm. itu gitu loh. Ya, nah, kalau tak ada kita kumpulkan terus kita tindak. Iya iya. Ya itu mohon uh, penjelasan Allah sudah Iya. Ya, iya, terima kasih. Ya, Allah, ya. Allah SWT menolong kita sekalian ya. ya. Karena Allah berfirman intan surullah yang surkum yusabit agdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Nabi SAW bersabda, Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dilarang Allah. Maka di sini masing-masing orang mengetahui kadar kemampuan dirinya ya dalam menjalankan perintah Allah dan menghindarkan larangan. Masing-masing tahu kalau memang sudah pada batas ya dipaksa dan terpaksa saya katakan pada batas terpaksa ya seperti Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengatakan Lata wa Uzza ya maka bagi orang tersebut ya boleh bagi dia untuk meng, melakukannya sementara hatinya tetap dalam keimanan ya karena Nabi bersabda rufi alumati al khata wa nisyan wa mastukru alaih diangkat dari umatku kesalahan yang tidak sengaja kemudian lupa dan karena dipaksa. Nah, masing-masing kita tahu mana yang eh, kita masuk pada yang mana, ya. Kalau memang masuk kepada yang itu, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kita. Namun kalau memang ya kita bisa mencari jalan, ya, ya, maka tentu saja orang-orang yang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan. Sudahkah kita mencapai itu? Dah ini jawabannya yang tahulah masing-masing kita. Nah. Allah a'lam. Kita angkat berikutnya dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak, dari mana Pak? Dari Satori di Tengkareng Silahkan Bapak Satori uh, begini Pak, uh, kami saya ini tinggal di asrama di asrama tunanetra kebetulan saya tunanetra. Hmm, di asrama di asrama saya ini yeah. Iya. uh, sering kedatangan tamu non Muslim gitu hmm. yang memberikan sumbangan, yeah. Iya. itu berbentuk rupiah, entah itu berbentuk makanan, yeah. Iya, kayak, yeah. uh, pakaian jadi. Nah yeah. pertanyaan saya, kalau pemberian itu halal atau tidak, Pak? Hmm, nah, iya, iya, iya. Nah, saya yeah. ada di dalamnya situ untuk menyambut kedatangan itu tamu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Nah, yeah, itu hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Iya, iya, Masya Allah. Itu, ya. Nah, yeah, itu aja Pak Ustaz. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Hmm, Semoga Allah memberikan barokah kepada Bapak ya. Artinya masih apa namanya kadang orang kalau sudah dapat bantuan sudah nggak mikir dari hmm. bagaimana hmm, ini hmm, kebebasan hmm, iya. bertanya maka hmm. ketahuilah ya bantuan itu dari siapa saja pada asalnya adalah boleh ya asalkan tidak ada syarat-syarat tertentu ya yang harus dilakukan syarat-syarat yang menyelisih agama seperti harus misalkan dibantu oleh orang di luar Islam orang Kristen Anda harus baca Injil harus baca ya, harus begini maka kalau tidak ada syarat lain-lain ya maka tidak mengapa bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh pamannya yaitu Abu Talib ya beliau kafir Abu Talib adalah kafir membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya selama tidak ada syarat dan memang Abu Talib gak memberikan syarat namun ketika orang kafir memberikan syarat ya nah sebagaimana Allah berfirman lautudhinu fayudhinun kalau kamu mudahana maka mereka juga mudahana yaitu toleransi dalam beragama dalam pengertian mengorbankan bagian dari agama iya, iya ya iya. ya sudah kalau kamu begini saya mau begitu kalau kamu mau ikut maulid maka saya juga mau ikut ngajimu ini nggak bisa iya, iya, kalau kamu mau ikut natalan nanti ini ya, maka saya juga mau ikut kamu ini iya, nggak boleh nah kalau memang tidak ada syarat-syarat seperti itu hanya memberikan saja ya maka ini hukum masalah tidak tidak mengapa memberikan hmm. seperti itu ya kemudian yang kedua bagaimana menyambut mereka sebagai tamu maka keumuman dalil yang ada di di dalam hadis Nabi ya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda la eh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya siapapun dia kalau sudah kita terima di dalam rumah ya maka kita wajib untuk memuliakan tamu tersebut Allahumma hmm. alam nah kita angkat berikutnya dari penelpon kembali Assalamualaikum halo Taib terputus nampaknya. Uh, kita angkat pertanyaan uh, Taib dari penelpon sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Nah, uh, masih terputus. Uh, mungkin bagi anda uh, kami berikan kesempatan satu lagi untuk uh, yang terakhir pada sore hari ini di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Dari desa Tambun. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Saya kan udah mengerti man salaf ya sama saya. Tapi sama keluarga saya dialang-alangin Pak. Sampai mau dibunuh lah dikatain hmm. yang teroris gini. Gimana Pak kami cara menjelaskan sama keluarga? Hmm. hmm. Ya, ya, ya, ya. Padahal ya. kan kami ingin menyelamatkan keluarga yang dari bid'ah, hmm. dari kesirikan gitu, Pak. Iya, iya. Mohon bimbingannya, Pak. Iya, iya. Ya, baiklah. Terima kasih. Baik, silakan Ustaz. Nah. Ya, eh, sebagaimana yang saya katakan tadi, intan surullah yang surkum mustabid agdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan kedudukanmu. Nah ini harus kita perhatikan. Dan ternyata orang yang mau menolong agama Allah itu memang tidak mudah. Dia akan menghadapi ujian-ujian. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Am hasibtum antat khulul jannah, walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum, massathumul ba'sa' zulzilu hatta hatta يقول rasul والذين amanu ma'hu. Mata Nasrullah, ala inna Nasrullah karim. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang ujian kepada kalian seperti orang-orang terdahulu ada yang digergaji hidup-hidup, dimasukkan ke dalam apa namanya api, apa namanya parit api ke dalam hidup-hidup sampai ada riwayat hadis yang sahih ya bisa dibuka dalam Riyadhus solihin itu ada seorang ibu yang pegang bayinya ya kisah kisah Ashabul Ukhdud ya ketika mau api dia melihat ah, melihat bayinya dan Allah dengan Allah, dengan takdir Allah bayi itu bisa ngomong. Ngomong pada ibunya, "Ibu, jangan khawatir, engkau berada di atas kebenaran." Maka ibunya yang tadinya khawatir, nggak khawatir lagi. Ini adalah sebuah pertolongan. Pertolongan Allah, ya. Maka sampai-sampai Rasul kata Allah, sampai-sampai Rasul dan orang beriman yang bersamanya mengatakan kapan pertolongan Allah tiba maka ketahuilah pertolongan Allah pasti dekat. Maka pertama ketahuilah itu ujian bagi kita. Hmm. Kemudian bagaimana kita menghadapi tentu saja harus bersabar. Kalau kepada orang tua tetap harus santun dan sopan serta menghargai dan memuliakan mereka. Tidak boleh hanya gara-gara itu kemudian menyakiti dan membangkang orang tua. Hmm. Namun tidak patuh terhadap perintah yang jelek itu harus karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq wa inna ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada makhluk, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hmm. ketaatan hanya yang baik saja. Kemudian uh, ketahui Bapak uh, Bapak yang bertanya ini, ya bagaimana caranya? Pertama ber, jangan lupa berdoa kepada Allah, ya. Karena hati itu ada berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemarinya Allah. Kapan hmm. Allah merubah? Berapa banyak dulu yang memusuhi dakwah Nabi? Bagaimana Umar bin Khattab? Ya, bagaimana dia mau membunuh Nabi? Bagaimana yang lainnya? Kemudian menjadi sahabat-sahabat yang mulia, orang-orang yang membela Islam, orang-orang yang membela manhaj ini. Dan berapa banyak dulu pertika dakwah ini disampaikan oleh doa-doa minal mutaqaddimin, orang-orang yang pertama kali mengajak kepada dakwah ini banyak yang menentang, banyak yang menentang. Kemudian setelah itu mereka menyambutnya, membelanya dan alhamdulillah bisa kita rasakan hari. Insya Allah akan berlangsung sampai Allah menghendakinya. Tapi ya. itu pertanyaan terakhir untuk uh, dari telepon. Kemudian kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat saja karena sudah banyak sekali yang masuk. Uh, masih ada beberapa menit waktu ke depan dari seorang hamba Allah di Jakarta Pusat. Ustaz, bolehkah bagi kita untuk meminta dimatikan oleh Allah Ta'ala karena merasa hidup ini uh, sudah tidak bermanfaat katanya dan hmm. Eh, banyak bermaksiat. Ya, ya. Bagaimana Ustaz? <laughs> ya Allah tidak ada sih ya Ya, hmm. yang boleh itu kalau sudah kita sakit parah, hmm. ya. Kemudian kita secara akal kita nggak bisa, ya. Sebagaimana dalam hadis, ya Allah kalau memang ini baik, ya maka hidupan aku. Kalau memang hidup itu baik bagiku, kalau memang mati bagiku baik maka segerakan wafatkan aku. Tapi kalau kita masih berkarena berbuat maksiat atau karena kehidupan kita sempit, maka jangan jangan berputus asa. La tayasumin min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya mintalah kepada Allah. Maka kata Imam Qayyim ya, ketika nama Allah ya lafaz Allah nafa, tapi gak boleh melebutkan Allah Allah saja tapi ya Allah atau subhanallah atau astagfirullah dan semuanya ya, terutama dengan istighfar. Maka ketika lafaz Allah disebut dalam keadaan sempit, Allah akan melapangkannya. Ya, sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdurrahman Rahman bin Hasan ya bin Muhammad bin Muhammad dalam kitabnya Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Kalau Allah disebutkan dalam keadaan lempit, sempit, Allah akan melapangkan. Kalau Allah disebut dalam keadaan miskin, Allah akan menjadikan kaya baginya. Kalau Allah disebut dalam keadaan miskin, Allah akan menjadikan kaya baginya. Kalau Allah, kalau disebut dalam keadaan derhina, Allah akan memuliakannya. Jangan sekali lagi Anda berputus asa, ya. Jangan sekali-kali Anda berhenti dari berupaya dan jangan lupa larilah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Nah, kemudian pertanyaan eh, satu lagi saja dari pesan singkat uh, kaitannya dengan ulama Ustaz bagaimanakah definisi ulama yang sebenarnya? Apakah ada uh, standarisasi atau penilaian tertentu untuk menilai seseorang itu ulama atau bukan? Iya, Ya. Hmm. ya, orang disebut dengan alim, orang banyak ilmunya, orang banyak ilmu ya, alim adalah mereka yang memahami ya tentang apa namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dan kalau kita kembalikan kepada definisi biasanya alim mujtahid, alim mujtahid ulama yang mujtahid ya, mereka faham ayat-ayat ahkam ya. Kemudian uh, mereka adalah orang yang ngerti hadis, ngerti ilmu hadis ya, ngerti kemudian masalah usul fikih, ngerti bahasa Arab ya di kalau kita lihat dari definisi seorang mujtahid ngerti tentang hadis itu sahih dan dhaifnya ngerti tentang ilmu usul fikih mutlak muqayyad ngerti am khos ngerti mana yang e, apa namanya perintah mana larangan semua ini dalam masalah ini ya itu e, dan kebanyakan para ulama yang kita sebut ulama adalah ke sana namun adalah orang-orang berikutnya yang dibawa itu adalah seperti dai-dai yang melanjutkan perjuangan mereka dalam masalah akidah ya. Dan kalau kita melihat definisi ulama yang disebutkan oleh uh, Sufyan di sini ada tiga macam tadi. Ulama ya orang yang ngerti tentang Allah. Nah, maka di sini meskipun tidak banyak ngerti tentang amrullah perintah Allah, di mana perintah Allah bisa difahami dengan usul fikih, dengan bahasanya, dengan bahasa Arab ya, dengan ayat Al-Qur'an, ahkam, kemudian dengan apa namanya ilmu hadis. Ya, ini yang ngerti dengan hukum-hukum. Nah, meskipun dia agak banyak ngerti tentang hukum-hukum itu, tapi memahami Allah Subhanahu wa taala ini masih dikategorikan orang yang takut kepada Allah, artinya juga termasuk ulama, termasuk alim yang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah. Taib, Ustadz karena uh, mengingat terbatas waktu saja ya. Iya, eh, iya. beberapa menit ke depan kita uh, persiapan untuk maghrib ya. uh, kita tutup saja Ustadz mungkin dengan satu kesimpulan terakhir. ya. Baiklah uh, pendengar Roja di mana anda berada uh, dalam hal ini ya kami sampaikan kepada saudara sekalian agar kita benar-benar mencintai ulama yang ulama rabbani, alim rabbani, yaitu ulama yang memiliki ilmu, ilmu tentang tauhid dan ilmu tentang hukum, ya. Kalau tidak mengerti banyak hukum tapi dia ngerti tauhid, sehingga jangan sampai ngerti hukum, ya, nggak ngerti tauhid nggak memahami sehingga nggak takut kepada Allah yang halal diharamkan yang haram dihalalkan yang bid'ah disunahkan yang sunnah dibid'atkan itu nggak apa-apa ini begini ya ini yang harus kita perhatikan sehingga kita benar-benar hati-hati kemudian setelah kita bisa bisa membedakan itu kita mencintai mereka dan mendoakan mereka agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuat dalam mengemban dakwah ini kemudian yang kedua ya maka yang kedua jangan sampai kita Eh, melepaskan diri kebutuhan kita terhadap orang-orang yang memiliki ilmu tentang tauhid dan tentang hukum-hukum Allah. Kemudian yang ketiga adalah kita harus eh, benar-benar eh, hati-hati ya orang-orang yang mengajak kepada bid'ah. Kita tidak mengajak orang untuk bermusuhan tidak, namun ini semua demi keamanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena hmm, hmm. perkaranya sudah jelas, perkara hmm. jelas. Wallahu a'lam. Nah.